Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Sekarang kita akan belajar tentang cara menyambung dua surat. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an sampai selesai membaca satu surat kemudian dia ingin menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka tentunya hal itu diperbolehkan. Dan cara menyambung dua surat ada tiga cara. Yang pertama dipisah semua, dan ini adalah cara yang lebih utama. Yang kedua menyambung basmalah dengan awal surat, dan yang ketiga disambung semua. Contoh yang pertama, yakni dipisah semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Contoh yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Perhatikan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kul, mi-nya baca Mi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diperhatikan nafasnya. Kemudian yang ketiga, disambung semua. Perhatikan nafasnya dan perhatikan juga harokat akhir dari setiap akhir ayat. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس jadi perhatikan wa min syarri hasidin idza hasada fathahnya dibaca tidak boleh wa min syarri hasidin idza hasada bis Kemudian Bismillahirrahmanirrahim mi-nya di kasrah. Ini cara menyambung satu ayat dengan ayat yang lainnya atau cara menyambung dua surat. Berikutnya ada cara yang salah yang tidak boleh dilakukan, tidak sesuai dengan adab dalam membaca Al-Qur'an, yakni menyambung menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Kenapa salah? Karena basmalah tentunya di awal surat dan kalau kita menyambung akhir surat dengan basmalah dan berhenti maka mengesankan bahwa basmalah adalah akhir dari surat tersebut. Contohnya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim kemudian berhenti kemudian baca kul a'udzu birabbin nas ini barangkali yang bisa disampaikan dan dipelajari untuk permulaan kita belajar tajwid mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh